Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar. وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عن أبي أمرين Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal kul amantu billah summastaqim. Rawahu Muslim. Hadirin sidang jamaah setia kajian Ramadan yang berbahagia di sisi Allah. Alhamdulillah seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang kokoh spiritual mapan intelektual. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di sore yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Hadis bersumber dari sahabat Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Aku pernah mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu kalimat tentang Islam. Dari jawaban tersebut aku tidak perlu bertanya kepada orang lain. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Qal kul amantu billah sumastakim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian tetaplah lurus. Rawahu Muslim. Istiqomah itu bahasa standarnya fokus apa? Ajak rutin kontinu apa? Jangan mengharap hidup sukses manakala kalian tidak fokus. Kalian sebagai seorang pelajar, sebagai seorang saya harus fokus belajar. Tak usah mikir macam-macam. Wis mikir sekolah ngaji, sekolah ngaji. Belum waktunya mikir-mikir yang lain. Supaya fokus. Kalau kalian bisa tampil fokus, apapun macam bidang tadi akan menjadi ringan dan mudah. Karena fokus. Understand? Tidak ada disiplin ilmu yang tidak bisa dipelajari. Kalau tidak bisa dipelajari, itu namanya bukan ilmu, Hipnotis bisa dipelajari. Sampai nyopet, itu anak sekolah ini, di Surabaya kono. Nek kalau nyopet di ngotil ya. Lah nek copetnya di guru, tentunya santri harus lebih punya guru. Ojo berjoyo ono wong alim gak duwe guru. Ojo percaya ono wong bodho dadi wali. Wong bodho itu paling banter dadi dukun. Dukun itu ya bodho ya pe pikun. Dukun itu lama ngomong sepuluh perkara sing songo mesti salah. Sing siji durung karuan bener alias salah kabeh. Pada dasarnya istiqomah itu bersumber dari dua hal. Satu, istiqomah itu bersumber dari sehat dan benarnya iman. Yang kedua mengikuti ajaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perpaduan dari dua hal ini akan melahirkan apa yang dinamakan istiqomah. Mari belajar kepada orang-orang yang sukses. Beliau Khadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim As'ari. Seorang ulama besar pada zamannya ahli hadis pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama sekaligus sebagai pahlawan nasional. Karena beliau sangat fokus. Tatkala beliau nyantri di Khadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Khalil Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al Bangkalani istiqomah Mbah Simasari Nek santri liane jek turu, dek wis njogo wudu munggah masjid. Nek ngaji posisi posisine mesti di hadapan beliau Mbah Khalil Mangkala. Setengah jam Mbah Khalil dereng longgo untuk panggonan majelis. Mbah Hasim sing noto. Noto panggonan ngaji, menui kebutuhan kiai. berusaha jok sampah kalah karo koncone. santi santri kuda waras, sing nduk ngarep nggak oleh segomane. <laughs> Ditambahi roti. Lu ngono ki cek royokan nduk Yo Ya gak iso dadi bahasim meneh-meneh. Understand? Jangan kalian mimpi menjadi orang besar manakala kalian tidak istiqomah. Bahasa gauli manakala anjenengan boten fokus. Muake wong gak fokus, enak-enak mulang madrasah, disamin dukun. Padha gak dadi eh, mulang ya gak dadi, ndukune ya gak payu. Pun tak Nek dagang, dagang sing temen. Nek dadi mubalek, mubalek sing temen. Kudu fokus uripe. Dodol pentol nek fokus dadi e. Dodol pentol itu kok dianggap asor. Nek fokus di elmoni dadi bursa. Bursa pen wong dindi mesen. Nanti kalian gak usah gengsi. Barangkali kalian nanti kembali di masyarakat. Usahakan fokus istiqomah di dalam mencari rezeki. Gak usah gengsi. Prinsip halal. Understand? Bukai pabrik beting. Bu mijet. Terserah pokoknya fokus. Nek mijet, mijetin teman. Sekolah ojo ngawur ojo uang didodoli. Warung waras itu ledes si kilewangi. Yai Haji Romli Tamim Rejoso Peterongan Jombang seorang mursid toreko kodelia kodelia naksabandia fokus sing ditekun ya toreko gak tahu tadi bintang iklan Tak tertarik, Masya Allah. Ruwet rentengin dunia, tapi yang ditekuni ya torek kok. Wirite Mbak Romli Rejoso keaneh-aneh. Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim. Itu dibaca setiap habis sholat isya sampai subuh. Ketiga rendeng susah bunga, gak duit-duit, Ramadan, gak Ramadan. Tetap Ya Allah, Ya Qadim dadi pondok njoso sakmono gedene dadi undar sakmono gedene barokai ya Allah bawahab Wahab Khasullah. Sing terkenal lagune Yahlal Waton. Hubul Waton minal Kula ditakoni Bang Gusali, katanya cinta tanah air lho. Kok lagune bahasa Arab, kok gak bahasa Indonesia? <laughs> tak jawab. Sampeyane karo lagu iki digubat dan dinyanyikan tatkala pada masa penjajahan. Nek bahasa Indonesia kabeh worong isok tersiar dicekel londo. Paham napa mboten? londoe karo halal waton tidak dileken tahlilan niku kalau londo. Sebagaimana di dalam sejarah tatkala Panglima Sudirman itu kepergok dicekel londo, diring nong ini Jenderal Sudirman. al tengah, <laughs> Wiritan terus, Londo ragu, mau iki jenderal kok ngene. Jadi londo iku gak yakin malah sing dudulno nek iku Jenderal Sudirman malah diajar kalau lho. Mosok jenderal iku wiritan. Gak percaya? Kok coba waktu ku gawakan nang senjata dicekel temenan. Dikepung londo mak. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah. Londo e mikir, mosok ngene iki jenderal. Understand? Istiqomah. Pak Dirman wirite gak tahu. Baik. Wetan. Ono Mbah Siti Jember. Ono Kiai Samsul Arifin Asem Bagus. Ono Mbah Hasan Sepung Genggong. Rata-rata orang-orang besar adalah istiqomah. Santri-santri dan para jamaah setia kajian Ramadan panjenengan sedaya kula dongakno sukses. Kunci sing istiqomah. Sing fokus Nyambut gawe ya fokus, wirid ya fokus. Insyaallah usaha ya fokus, sembarang nek fokus insyaallah dikawal Allah, insyaallah dipayungi keberkahan. Mulane wong takon napa Gus Ali Cina iku nek dagang kok akeh sing Fokus. Fokus, Bang. Cina iku nek dodol beras, tawanono akeh ya gak gelem, ya wis fokus beras iku. Siji karo wong Jawa sing gak fokus beras, Marung kait laris dibarengi dodol nomor. Insyaallah engko unsumake nyambi ake. Akik buyar ganti kembang. Mboten fokus. Akhirnya tercecer gak ono sing dadi. Sing fokus ya an Abi Amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qal qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu akadan ghairak qal kul amantu billah summastaqim istiqomah iku arti cara Jawae ajek rutin kontinyo Nek kula sing nerjemah nerjemahno kontekstual istiqomah iku fokus. Istiqomah akan hadir, istiqomah akan terwujud manakala didasari oleh dua hal. Satu, adanya sehat dan benarnya iman, dua mengikuti ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek iman sehat dan benar terus ngikuti ajaran Kanjeng Nabi istiqomah itu kok. Nek istiqomah iku ngaliri hati menjadi hati yang jernih. Mudah disentuh oleh nur-nur ilahi. Nek mengaliri akal dari akal sing cerdas. Cerdas membaca tanda zaman, cerdas membaca realitas, cerdas membaca situasi, bahkan cerdas membaca orang bila mengaliri pada harta menjadi harta yang penuh berkah. Insyaallah dunia ini tambah, insyaallah ibadah ini tambah, insyaallah iman ini tambah, insyaallah rumah tangga ini noto, anak ini noto, karena diantarkan berkahnya harta yang dimiliki. Ono uang durung suki, akas jamaah, bareng kak gak berjamaah. Buang Bareng sugine munggah gak solat belas. Insyaallah biar anak sahabat jenengi Salaba. Sahabat coba? Salabai waktu melarate jamaah pawetel. Setiap sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sholat subuh, Nanti masih dong ngarep salabat. Ya? Ketiban dungane kanjeng Nabi, salabai dari konglomerat pada zamannya. Waduh iku oh, Masya Allah luar biasa. Waduh Weduse memenuhi lembah, saking akeh itu kandang cilik-cilik lembah. Kata lembah itu anak gunung di bawah pasir-pasir waduh weduse salah bawa. Akhirnya saking akeh weduse, ngeramut weduse, ora ura ora berjamaah, sampai gak zakat dan pernah menolak surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak uang medit itu, masya Allah, anak uang gak duwe itu, temen tuh soge malah bereset itu anak. Contohnya salapan. Nah, insya Allah sampean ini gak dati apa, tapi dati sahabat-sahabat sing top. Nek suge kok dari sini sahabat Abdurrahman bin Auf. Sapa? Nek pemberani sampean tak dongano kok dene sahabat Umar. Berani, adil, jujur. Saking berani dan wibawai Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar berjalan, tidak ada satu sahabat pun yang berani di depannya Sayyidina Umar. Saking wibawai Sayyidina Setan ini kepelayu karo Sayyidina Umar. Dadakno kula kali sampean dipek mantu karo setan. di digodha dipek mantu insyaallah. Eh sing ngarep-ngarep iki oleh sego. Sing gak do ngarep jare aku do ngarep lho apal lho aku lho ya. Oleh bonus nasi kotak satu sama uang 500 ribu. Awas lo yo. Ya. Sing bule jadi ngaku ngarep lo yo. Ya. 500 ribu. Serius 500 ribu. Wis dibunteli mbek kaji sopere yo. Ya. Iku lho, gula mbek lenga. kan gak mule ya. Wis. Sing istiqomah ya. Sing istiqomah. Istiqomah itu bisa ditimbang, gak ngai timbangan kodoan, gak ngai timbangan macam timbangan istiqomah itu telu. Istiqomah seseorang bisa dilihat siji dari ucapan. Wong istiqomah jujur bila berkata. Loro pada perbuatan. Tadi opo sing diunekno ikut dilakoni antara ucapan dan perbuatan nyambung. Ikut tondoni wong isti telu tondoni wong istiqomah dihiasi Allah akhlak yang indah. Nek janji ditepati. Insyaallah nek dipercaya amanah, nek ngomong ju Insyaallah di antara tanda orang istiqomah disiplin dalam segala hal terutama sangat menjaga kebersihan baik bersih lahiriah maupun bersih batiniah. Kajian di sore ini santri-santri belajar dari yang kecil. Jangan membuang sampah bukan pada tempatnya. Oh, istiqomah itu kan ana tandane apa? Jujur antara ucapan dan perbuatannya nyambung, akhlaki bagus. Di antara sekecil akhlak yang terpuji, membuang sampah pada tempatnya. Bersihan, bersilahire, bersih batine. Jok sampah santri kelambi ini kucem, ambune lebaus. Ini lho Gus istiqomah gak percaya. Lamun istiqomah ini bersih, ambune wa Saya kau keliru uang cerebek jari wali. Klambine rusuh jari wali tutu iku uang cereb. Wali ku bersih, harum. yang dicontoh Kanjeng Nabi nek munggah masjid pakaiane yo ya sopan, yo ya indah, yo ya harum. Iku setengah wali waline Gusti atine gak duwe kasut, atine gak duwe dendam, insyaallah khusnudzon nang Allah bergantung kepada Allah sinyalnya kuat pulsanya penuh nyambung terus bismillahirrahmanirrahim aku bisa aku bahagia aku sukses aku cerdas aku kaya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli Wa innahu la yakfirud dunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wa nas'aluka al-azimata fil rusti wa nas'aluka syukra nikmatika wa husna ibadatik wa nas'aluka lisanan sodikon, wa qalban saliman wa min sarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka anta Alamul Ghuyub wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh